kepada kita sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita Memberi petunjuk kepada kita Memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu istiqamah di atas jalan Allah. Sampai kita menghadap Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bertauhid kepada Allah, dengan hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan dan kita menghadap Allah sebagai orang yang muwahhid yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas beberapa perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa meracuni hati, hal-hal yang bisa memberikan kekuatan kepada hati dan menghidupkan hati. Di antaranya yang sudah berlalu dari pembahasan kita adalah al khawf wa yaitu rasa takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan al khawf wa kita akan senantiasa selalu mawas diri dan kita tidak akan pernah menyombongkan diri karena kita selalu merasa takut kepada Allah meskipun kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah namun kita tetap senantiasa al khawf karena apa? Karena bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar." fayadkhuluha rawahu Muslim. Ada di antara kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga hingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Lalu ketentuan telah mendahuluinya. Berbuatlah dia di ujung kehidupannya dengan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Sehingga apa? Ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah. Pendengar rojak yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang disebut oleh Ibn Rajab, Alhamdulillah dalam kitabnya Jamilumul, Jamilumul Hikam, bahwa banyak ah, salafus soleh yang menangis karena apa Alkitabus Sabik, ketentuan yang telah mendahuluinya. Sehingga dia memiliki rasa takut kepada Allah, meskipun akidahnya sudah benar, ibadahnya banyak, dia tetap ada rasa takut, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, jangan-jangan ibadahnya gugur. Kemudian di samping itu, tetaplah memiliki optimis, yaitu ar-raja, sehingga kita berhusnudzon kepada Allah ana inda dhanni abdi bihi bahwa aku berada di dalam persangkaan hambaku ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kemudian pembahasan berikutnya adalah tidak kalah pentingnya yaitu at-taubah yaitu bertobat bertobat dari berbagai macam dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita manusia bagi anak Adam memang tidak pernah lepas dengan yang namanya dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bni Adam khutta, wa khairul khutta'in at-tawabun." Setiap anak Adam itu salah dan yang paling baik dari mereka yang salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawat Tirmizi dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah bertobat dari perbuatan dosa-dosa kita dan setiap kita ini diampunkan dosanya oleh Allah. Kullu bani Adam yang kullu ummati muafa illa al mujahirin. Setiap umat itu diampunkan, dimaafkan kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan kesalahannya. Wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajulul amal bil lail. Di antara orang yang menampakkan dosanya adalah yang berbuat dosa di malam hari. Tumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaih Kemudian di pagi hari Allah sudah menutup dosanya. Namun orang tersebut mengatakan, Ya fulan, amil tulbari hati, amil tulbari hatta kada wa kada. Waqad bata yasruhullah alaih, wa yusbihu yakshifu satarahullah anhu. Dia mengatakan, ya, ya fulan, aku melakukan dosa tadi malam begini-begini. Kemudian pada malam hari Allah sudah menutupnya. Namun ketika di pagi hari, ternyata orang tersebut membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala billah. Oleh karena itu, hendaklah kita pahami insya Allah pada pembahasan bab taubah ini akan memakan waktu agak lebih panjang, mungkin membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk berbicara tentang at-taubah karena at-taubah ini merupakan perkara yang sangat penting dan insya Allah di antara yang menjadi rujukan kami adalah at-taubah yaitu taubat kewajiban seumur hidup yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawad hafizahullah taala. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Tobat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap orang wajib untuk bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun." la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadilah orang yang beriman karena orang beriman itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung seakan-akan gunung tersebut jatuh kepadanya dia takut kepadanya. Berbeda dengan orang yang suka berbuat dosa melihat dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya di begitu saja sebagaimana perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin yaqa ala anfih wa bihi hakadha rawahu muslim rawahu al-bukhari Sesungguhnya orang beriman ketika dia melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung di mana dia khawatir dan takut gunung tersebut jatuh kepadanya. Adapun orang yang suka berbuat dosa al-fajir, melihat dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya tanpa ada rasa takut, ditepis begitu saja. Ini masih kecil, ini tidak ada harganya, ini tidak ada artinya. Dengan begini sudah diampuni dan seterusnya. Berbeda dengan orang beriman. Sehingga di sini orang beriman disuruh oleh Allah wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang beriman kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah wa anistaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin kabir." Hendak kamu, hendaklah kamu meminta ampun kepada Robmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberikan nikmatan yang baik kepadamu hingga pada waktu yang telah ditentukan dan akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan akan diberikan balasannya. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali perintah-perintah untuk bertobat. Wa'astu anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai yang hambaku katakanlah wahai yang hambaku yang telah melampaui batas terdiri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua perbuatan dosa dan sesungguhnya dialah maha pengampun lagi, lagi maha penyayang. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis kudsi, Ya ibadi إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون فاستغفروني أغفر لكم Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang hari dan siang malam dan malam hari. Maka kalian minta ampunan kepadaku, aku akan ampunkan kepada kalian. Pendengar roja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak satu pun dari kita yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa yang maksum adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpelihara dari kesalahan, terpelihara dari dosa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita, dosa melilit tubuh kita siang dan malam. Kita selalu melakukan perbuatan dosa dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dari semua perbuatan dosa itu. Asalkan kita, kita jangan menganggap kecil dosa yang kita lakukan karena sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abi Aiz, al di dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah, bahwa orang yang melakukan dosa besar, dosa kecil, bisa menjadi besar di hadapan Allah karena hatinya berbarengan, membarengi ketika dia melakukan dosa, dia menganggap remeh dosa tersebut dengan tidak rasa, ada rasa takut kepada Allah dan menganggap enteng, menganggap remeh dosa tersebut. Adapun dosa besar bisa jadi dia dihukumi dengan sanksi dosa kecil oleh Allah. Karena apa? Karena ketika dia berbuat dosa dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah, malu kepada Allah, dan juga anggap memang itu besar. Sehingga rasa takut itulah membuat dosa yang diterima tidak sebagaimana yang seharusnya. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Apa itu at-taubah? At-taubah adalah secara bahasa adalah dari kata taba yatubu idza raja'a yaitu kembali. Idza raja'a apabila dia kembali. Adapun secara syar'i adalah ar-ruju' min maksiatillah taala ila ta'atih itu kembali dari berbuat maksiat kepada Allah ya, kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di samping itu juga Makna dari at-taubah adalah al-i'tiraf wal nazam wal ikla' wal azm ala alla yu'awid al-insan matarafu matarafahu yaitu seseorang mengakui dosanya, menyesal dan meninggalkan dan berhenti dari perbuatan dosa serta berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Maka dosa yang paling besar yang seharusnya seseorang itu bertobat kepada Allah adalah dari kufur kembali kepada iman. Inilah seharusnya setiap orang bertobat kepada Allah dari kufur kepada iman. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, yang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufurannya, maka mereka akan diampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu. Maka orang ketika seorang masuk Islam, maka dosa yang kemarin, kemarin lusa, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, semuanya seumur hidup dia, sebelum dia masuk Islam, maka semuanya dihapus dengan dia ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wahai kepada manusia sekalian inilah Islam sambutlah Islam inilah Islam seru, sambutlah peganglah karena Islam akan menghapus dosa-dosa kalian yang sudah berlalu tanpa harus dengan yang lainnya cukup bertobat kepada Allah dengan masuk Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan demikian engkau diampunkan dosanya semuanya apa yang pernah engkau lakukan dan seandainya telah engkau mengucapkan tersebut engkau meninggal dunia maka engkau termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka dosa yang harus pertama kali bertobat kepada Allah adalah dari kekufuran kepada keimanan. Sebagaimana tadi Allah berfirman, "Qul ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufurannya, maka diampunkan bagi mereka dosa-dosa yang sudah berlalu. Subhanallah, ini kemurahan Islam. Sehingga sambutlah Islam agama yang sangat lurus, agama yang hanif. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertobat dari dosa-dosa besar dan bertobat dari dosa-dosa kecil. Dosa besar Lalu dosa kecil. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa dosa itu dibagi menjadi besar dan menjadi dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka akan dihapus dosa-dosa kalian dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Ini menunjukkan pendapat jumhur ulama ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar yang paling besar adalah yaitu menyekutukan Allah, kufur yang harus bertobat setiap orang darinya. Nabi SAW bersabda, Ala tulukum bi kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa hukukul walidain yaitu menyekutukan Allah dan hukukul walidain ya durhaka durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka di sini makna at-taubah adalah kembali. Kembali dari apa? Kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar harus kita bertobat darinya dan juga kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kecil dan selama kita meninggalkan dosa-dosa besar maka insya Allah dosa-dosa kecil bisa dihapus seperti dengan sholat lima waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian juga puasa Ramadan, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita selama kita meninggalkan perbuatan dosa besar. Sebagaimana Nabi bersabda, As-salawatul khams, wal jum'a ila jum'a, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffirat lima bainahunna, batil kabair, rawahu muslim. Bahwa salat lima waktu, Jum'at kepada Jum'at yang lainnya, sebut Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa besar. Demikian juga pada hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena itu bisa menghapus dan bergauli manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek di sini adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa besar, haruslah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya tobat seseorang itu diterima oleh Allah? Maka hendaklah terpenuhi lima syarat. Tiga syarat disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin dan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih al adalah lima syarat kalau kita lihat sebagaimana beliau sampaikan ketika menjelaskan syarah dalam syarah Riyadhus Salihin. Adapun syarat yang pertama adalah al ikhlasulillah Adalah orang yang bertobat itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dan yang kedua adalah jangan sampai orang yang berbuat dosa kemudian bertobat karena apa? Karena takut kepada orang lain. Seperti karena dia dipegang oleh polisi misalkan, sehingga dia berhenti dari perbuatan dosanya karena takut seperti itu, maka ini tidak dinamakan tobat karena dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah an-nadam ala ma fa'ala minal maksiat. yaitu dia menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan karena perasaan menyesal ini menunjukkan bahwa dia jujur dalam bertobat. Kalau dia tidak menyesal, ya, maka menunjukkan dia tidak benar-benar dalam bertobat. Harus ada perasaan menyesal. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa Ibnu Abil Al-Hanafi mengatakan orang bisa dikatakan atau disamakan dosa dosa kecil yang dia lakukan dengan dosa besar akibatnya bisa disamakan karena apa? Karena ketika dia melakukan dosa tersebut apa? Dosa kecil tersebut tidak malu, tidak peduli, dan juga tidak, tidak takut, menganggap remeh, mungkin juga tidak menyesal. Sehingga apa? Meskipun dosa kecil yang dilakukan itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana perkataan Anas bin Malik, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adab min a'yunikum min asy-sya'r." In kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sungguh kalian akan mengetahui akan mengamalkan atau melakukan amal-amal perbuatan-perbuatan menurut kalian itu lebih ringan, lebih tipis, di mata kalian lebih ringan dibandingkan rambut. Namun kami menganggapnya di masa Rasulullah SAW sebagai perkara-perkara yang membinasakan. Dosa kecil ketika dilakukan dengan meremehkannya, dilakukan dengan rasa tidak malu, dilakukan dengan rasa tidak menyesal, maka itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Maka di sini bertobat dengan syarat yang kedua adalah an-nadam ala ma fa'ala minal maksiyah. Hendaklah dia itu menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah an yukli'a anid al alladhi wa Hendaklah orang tersebut meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Dan ini merupakan syarat yang paling penting. Wahada min ahamis syurut. Di antara syarat yang paling penting adalah al-iqla' anid yaitu berhenti dari perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan dosa apabila orang tersebut perbuatan dosanya meninggalkan satu kewajiban, maka tobatnya adalah melakukan kewajiban itu. Ketika dia meninggalkan sholat, tobatnya hendaklah sholat Ketika dosanya dia suka makan harta riba, maka hendaklah dia meninggalkan harta riba tersebut. Ketika dia perbuatan dosanya adalah berbuat zina, maka tinggalkan perbuatan zina. Maka itulah tobat. Yang pertama harus ikhlas, bertobat semata-mata karena Allah. Bukan karena takut dipegang atau ditangkap oleh polisi. Bukan karena malu kepada manusia. Akan tetapi hendaklah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus menyesal dan yang ketiga harus meninggalkan perbuatan dosa-dosa tersebut. Bagaimana dengan orang yang bertobat tapi dia tidak meninggalkan perbuatan dosa itu? Ya. Maka apa kata lima Muhammad bin Salih Amma an yakula innahu taibun ilallah wa huwa musirrun ala tarkil wajib أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة Adapun seorang yang mengatakan bahwa dia telah bertobat kepada Allah sementara masih saja meninggalkan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan masih saja melakukan apa yang diharamkan oleh Allah naudzubillahi min dzalika maka tobat tersebut tidak diterima oleh Allah bal inna hadhihi taubah kal istihza'i billahi azza wa jal. Bahkan tobat yang seperti ini adalah merupakan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tatubu ila Allah azza wa jal wa anta musirun ala masyiatihi. Bagaimana engkau mengatakan sudah bertobat kepada Allah sementara engkau masih saja di atas perbuatan maksiat tersebut? Coba perhatikan tanda yang engkau berbuat dengan sesama manusia law annaka tu'amil bashar minan nas taqulu ana tubtu ilaik wa ana nadim la thumma fi niyatika wa fi qalbika annaka sata'ud wa usta, fa inna hadhi sukhriyah rajul, fa kaifa billahi rabbil alamin seandainya engkau bermuamalah beraksi dengan seorang engkau mengatakan aku sudah tobat ya aku sudah bertobat kepadamu artinya tidak mau melakukan kesalahan lagi kepadamu. Aku menyesal tidak mau mengulangi. Sementara di hatimu, niat di hatimu, kamu akan mengulangi. Dan kau mengulanginya. Maka ini merupakan sukhriyatu birrojul, yaitu berolok-olok meremehkan orang tersebut. Bagaimana kalau hal itu dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Adalah, fal insan as-sa'ib haqiqatan huwa alladhi yukli al-dam Adapun orang yang bertobat dengan sebenarnya adalah yang meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Rojak yang dimulakan Allah, maka hendalah kita berhenti dari perbuatan dosa ini karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ada orang yang berangkat dari rumahnya menuju tempat kerjanya, dia tidak pulang ke rumahnya, namun pulang ke kuburan. Ada orang yang tidur, bangun, dan diangkat ke tempat pemandian terakhir. Ada orang yang duduk di kursi di kantornya, dia tidak bisa berdiri. Karena apa? Tidak bisa bergerak lagi. Kematian telah menjemputnya. Di atas mobilnya, tabrakan, Kemudian dia meninggal. Maka sebelum nafas kita, nyawa kita berada di kerongkongan, hendaklah kita bertobat kepada Allah. Bagaimana Nabi bersabda, "Inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi malam lam Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya selama tidak sampai di kerongkongan nafasnya atau nyawanya. Jangan sampai ketika sudah mau mati dia mau bertobat. Ya. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن Bukanlah taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai sudah hadir padanya kematian. Datang kepada mereka kematian, lalu mengatakan kepadanya, Qala inni tubetul an, aku sekarang sudah bertobat, sekarang aku mau bertobat. Maka semuanya adalah terlambat maka sebelum nyawa kita berada di kerongkongan kita, hendaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertobat sementara kita tetap berada di atas perbuatan dosa itu. Orang yang bertobat meninggalkan kewajiban hendaklah dia melakukan kewajiban. Orang yang bertobat ketika dia melakukan perbuatan dosa meninggalkan perbuatan dosa. Tinggalkan perbuatan zina. Tinggalkan mencuri korupsi. Tinggalkan perbuatan zalim. Tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka itulah taubat. Karena perbuatan taubat adalah harus meninggalkan perbuatan dosa. Bertobat harus mengerjakan apa yang harus dilakukan dari kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Kemudian, ikhwan fitin rahimani wa Yang keempat adalah bagi orang yang berbuat dosa syaratnya adalah al-azmu ala alla ta'udha fil mustaqbal yaitu berkeinginan yang sangat kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut pada masa-masa yang akan datang. Ya. Kalau orang sudah bertobat dengan ikhlas, kemudian menyesal, yang ketiga kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Namun dalam hatinya masih ada, wah nanti saya mau berbuat lagi lah. Ya. Bukankah Allah maha pengampun? Ada keinginan mau melakukan lagi. Maka tidak diterima tobatnya. Karena apa? Karena dia masih ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa itu. apabila engkau niat untuk kembali kepada perbuatan dosa ya, dan ketika ada kesempatan bagi itu maka engkau tidak dikatakan bertobat sampai engkau berniat yang kuat meninggalkan perbuatan dosa maka ketika kita sudah bisa meninggalkan perbuatan dosa hati kita bersyukur kepada Allah karena apa karena itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggalkan bisa meninggalkan perbuatan dosa, jangan sampai terbesit di dalam hati kita ini yaitu keinginan untuk melakukan perbuatan dosa lagi. Dan syarat yang kelima adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah fa in taba fi zamanin la tuqbalu fi taubah lam tanfa'hu taubatu. Maka syarat yang kelima adalah hendaklah dia bertobat atau engkau bertobat pada zaman, pada waktu di mana tobat bisa diterima. Apabila seseorang bertobat di waktu tobat tidak diterima, maka tobatnya tidak ada, tidak ada manfaatnya. Seperti orang yang mau mati, maka di sini tidak bisa diterima tobatnya. Atau orang tersebut bertobat ketika nah ini ya, ada dua macam ya. Yang pertama bistibar kulli insan bihasabihi berdasarkan keadaan seseorang. Yang kedua berdasarkan secara umum. Berdasar setiap keadaan seorang adalah ketika dia mau mati ya nyawa berada di kerongkongan bertobat maka tidak diterima tobatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن bukanlah tobat artinya tidak terima tobat orang-orang yang berbuat dosa hingga dia ketika datang kepadanya yaitu kematian naza mau mati lapas nyawa sudah di kerongkongan kemudian mengatakan aku sudah ber, aku mau bertobat aku bertobat, maka tidak diterima tobatnya. Maka Nabi mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal, yakbalu taubatal abdi, ma'lam yugarghir. Bahwa Allah menerima tobat seseorang, ya, selama kerongkong, apa namanya, nyawanya belum berada di kerongkongannya. Adapun secara umum, Allah menerima tobat manusia selama belum terbit matahari dari barat Inna Allah Ta'ala yabasutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar wa yasutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail hatta tadla syamsu bin maghribiha Muslim bahwa Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan perbuatan di malam hari sampai matahari terbit dari barat, yaitu maknanya kiamat. Maka janganlah mengecilkan orang-orang yang mau bertobat. Perbuatan dosa sebesar apapun, selama kita berkeinginan untuk bertobat dengan sebenarnya, dengan tobatan nasuha, maka Allah akan menerima tobat kita semuanya kita melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari bagi orang yang melakukan dosa di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari bagi orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari ketika mereka meminta ampun kepada Allah. Allah mengampuni. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa siang hari, siang dia korupsi, malam dia berzina, siang dia mencuri, malam dia riba, siang dia meninggalkan sholat, malam dia tidur tidak meninggalkan sholat. Subhanallah, na'udzubillah min dalik. Namun Allah maha pengampun, jangan berkecil hati. Wahai saudara-saudaraku, jangan engkau mengecilkan hatimu sendiri. Jangan engkau meremehkan tobat. Jangan engkau mengecilkan bahwa Allah maha pengampun. Janganlah berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada diri mereka, banyak melakukan perbuatan dosa, jangan putus asa engkau. Kalian jangan berputus asa bahwa Allah mengampuni semua dosa itu. Kalau engkau mau, Allah akan mengampuninya. Dan bersangkalah berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bihi bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku. Allah maha pengampun, saudaraku. Besar apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya. Jangan seperti seorang ahli ibadah yang ditanya oleh seorang pendeta ditanya oleh orang yang sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Di mana dia telah membunuh 99 orang. Ya, dan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Maka sebutkan oleh pendeta tersebut, engkau tidak bisa diampuni dosamu. Kalau datanglah kepada ahli ilmu, kepada ahli ilm. Dan sebutkan bahwa Allah maha pengampun. Kalau engkau mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampunimu. Dan dia menunjukkan agar pergi ke setempat untuk menuntut ilmu di sana, minta ampun kepada Allah. Lalu di tengah jalan, orang tersebut sebelum sampai ke tempat tujuan, meninggallah dia. Sehingga berebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan bahwa dia belum bertobat. Malaikat rahmat mengatakan bahwa dia sudah bertobat. Maka apa yang terjadi? Allah menyuruh mereka berdua untuk mengukur jarak yang da, jarak antara dia pergi <clears throat> ke tempat dia meninggal dan jarak antara tempat dia meninggal ke tempat yang dia tuju. Ternyata apa saudaraku? Ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia tuju hanya beda satu langkah. Ini menunjukkan kalau kita mau, kalau saudara mau bertobat kepada Allah sebesar apapun dosa dari perbuatan zina, perbuatan aib aib yang dilakukan, kena HIV, kena AIDS, kalau mau bertobat sebelum nyawa berada di kerongkongan Allah menerima tobatnya. Dan apabila perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak anak Adam, maka wajib dikembalikan. Yang lima tadi apabila berkaitan dengan hak Allah, namun berkaitan dengan hak anak Adam, harus dikembalikan. Ketika dia mengambil harta seorang, tobatnya harus dikembalikan harta tersebut. Ketika dia bertobat karena menyakiti seorang dengan lisannya, maka tobatnya harus minta dihalalkan, minta maaf kepadanya. Bagaimana Nabi bersabda, "Man lahu madlamatun li akhih, falyatahallalha minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang memiliki kezaliman perbuatan aniaya kepada saudaranya, hendaklah dia minta menghal dihalalkannya darinya. Berkaitan dengan harta, kembalikan hartanya. Berkaitan dengan harga diri, minta maaf. Berkaitan dengan darah, maka harus ikisos dan seterusnya. Karena apa? Kulul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu muslim. Kita orang Islam haram atas yang lainnya, yaitu darah, harta, dan harga dirinya. Oleh karena itu, Allah Nabi mengatakan itaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takul engkau kepada perbuatan zalim karena perbuatan zalim merupakan kegelapan pada hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya tobat ini, maka kita sebelum napas dan nyawa berada di kerongkongan hendaklah bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan mengecilkan tobat karena orang yang bertobat Allah akan menerima tobatnya. Dan jangan menghalangi orang dari rahmat Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana engkau mengatakan bahwa orang tersebut kalau banyak dosanya tidak akan diampuni oleh Allah? Maka Allah maha pengampun, saudaraku jangan putus asa. Demikian kalau kita bertanya kepada ahlul ilm. Lihat tadi, bagaimana Ketika bertanya kepada orang ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu, maka jawabannya adalah menyesatkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga menjadi korban, sesat dan menyesatkan. Korbannya apa? Dia dibunuh oleh orang yang minta fatwa tadi. Aku telah membunuh 99 orang, apakah aku bisa diampuni? Apakah ada taubat dari saya? Oh tidak. Maka dibunuhlah orang tersebut sampai genap, genap menjadi 100. Ya. Oleh karena itu, bertanyalah, pas alu dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahlul ilmi ah, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Kalau bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu akan menyesatkan seperti tadi. Jika sahabat tidak ada tobat bagimu, maka apa? Sesat dan menyesatkan. Rugi dan merugikan. Dia rugi, akhirnya apa? Dibunuh oleh orang tersebut. Ya. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, Inna Allah la yadudul ilmah من nas atau من ibad inna Allah لا yabudul العلم yantaz ya, inna Allah لا yabudul العلم من ibad yantazuhu Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba dengan sebenarnya, walakin yakbutul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun sehingga ketika sudah tidak ada orang alim ittakhadan nas ru'asan juhala fasu'ilu fa'aftau biwara ilmin fadallu wa adallu. Sehingga ketika sudah tidak ada orang alim, maka orang-orang bodoh dijadikan sebagai tokoh dan ditanya tentang ilmu, lalu menjawab tanpa ilmu. Fa'aftau biwara ilmin fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Maka segala perkara kembalikan kepada ahlul ilm. Segala perkara kembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla tikri in kuntum la ta'lamun. Ketika dikembalikan kepada ahlul ilm, apa yang terjadi? Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu tidak akan membuat orang putus asa. Selalu memberikan harapan, selalu memberikan semangat, selalu mendongkrak semangat orang-orang yang mau kembali kepada kebenaran. Orang-orang yang mau kembali menjadi baik. Jangankan perbuatan dosa, perbuatan kufur, perbuatan syirik. Kalau dia mau bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya dengan syarat ya seperti tadi jangan sampai ketika bertobat dia mau meninggal maka orang-orang yang mau meninggalkan dunia ini bertobat maka tobatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah akan kita lanjutkan bab tobat ini karena perkara tobat ini sangat penting bagi kita insya Allah akan kita bahas perkara atau poin-poin penting dalam masalah tobat seperti <clears throat> contoh-contoh salafus soleh yang tidak bertobat kemudian uh, janji Allah kepada orang-orang yang bertobat dan istiqomah dalam tobatnya demikian pula doa-doa yang bisa melebur dari perbuatan dosa insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadhil Fawaz Hafizahullah Ta'ala Al-Tafadhal Masyukura Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dari uh, permasalahan taubat yang tentunya sangat kita butuhkan di dalam uh, kehidupan kita. Dan ikhwatal Islam azanillah yakum tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Anda bisa bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan sore hari ini melalui layanan on air kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, Ustaz kami angkat pertanyaan yang pertama dari uh, eh, Umu Ahsan di Bekasi. Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Begini Pak Ustaz ya. benar dijelaskan bahwa orang yang membunuh 100 jiwa ini bila ber, sudah oh, bertobat terus diampuni dosa dosanya. Tapi kan ada ada penjelasan lain bahwa eh, hisap antara Allah dan hambanya sholat, hisap antara hamba dengan hambanya ini tentang darah Ustadz atau pembunuhan. Lalu hmm. bagaimana hmm. Allah memberi balasan pada orang yang uh, sudah terbunuh itu Ustaz misal uh, di zaman sekarang. Demikian hmm. Ustaz. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, Ittaqul zulma fa inna zulma zulumat al qiyamah." Takulah kepada perbuatan dolim karena perbuatan dolim merupakan kegelapan dari kiamat. Dan Nabi SAW bersabda, "Atadruna namal muflis?" فقالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فليت حسنته قبل أن يقضى ما عليه ukhidha min khatayahum fatulihat alaihi summatul hafinnar rawahu muslim tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut orang-orang yang bangkrut adalah kata sahabat orang tidak punya uang nggak punya dirham nggak punya dinar apa kata Nabi orang yang bangkrut adalah dari umatku yang dia membawa pahala sholat zakat dan puasanya dari kiamat namun dulu dia me, apa mencaci maki orang ini kemudian menuduh orang berzina kemudian menumpahkan darahnya yaitu membunuhnya makan hartanya dan memukulnya. Lalu diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada mereka yang telah disakiti tadi. Kemudian setelah habis kebaikannya belum impas, maka diambillah keburukannya, dosa-dosanya orang-orang tersebut diberikan kepada orang ini dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu nanti di akhirat, ya. Namun di dunia bagi orang yang membunuh adalah kisos. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla. Al-hurru bil-hurru wal-abdu bil-hurru wal-abdu bil-abdu telah diwajibkan kepada kalian yaitu kisos ketika membunuh orang membunuh maka harus dibunuh tapi siapa yang yang membunuhnya siapa yang mengkisos yang menghukumnya adalah penguasa siapa yang sedang dengan penguasa lihat bagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Sunnah Nabawiyah yaitu orang yang memiliki kekuasaan aladilahu sultan kekuasaan teritorial dan senjata nah itulah bukan sembarangan bukan tokoh masyarakat Ya itu di dunia. Dan kalau di dunia dia sudah dihukum, maka itu sebagai kafarohnya, sebagai penghapusnya. Ketika dia membunuh dan dibunuh, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, nah, kami angkat pertanyaan berikut dari uh, penelpon yang kedua ada Ibu Ati di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz telah jelaskan kalau orang eh, orang kan beramal baik terus ketika akhirnya dia yang kita tidak tahu kan akhirnya kita itu bagaimana nanti e, terakhir dengan jelek atau bagaimana kita kan tidak tahu. Yeah. Terus kalau memang kita, kita atau siapapun yang berakhir dengan kejelekan itu itu nanti ada harapan gak tuh Ustadz e, keluar dari neraka itu Ustadz mm, yeah, iya, e, iya. yeah. dengan yang amalan tadinya yeah. baik terus terakhir dengan yang jelek itu ya hmm, Ustadz. Mm, baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami persilahkan. Baik, ya. hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu, ibu yang bertanya dan semua kaum muslimin yang mendengarkan siaran ini, semoga Allah SWT menjaga kita. Hendaklah kita banyak membaca, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahizat yang membolak balik hati, hendak tetapkan hatiku di atas agamamu. Sehingga kita jangan sombong ketika kita sudah bisa berbuat baik, jangan congkak, jangan angkuh, jangan terlalu pede kita sudah banyak berbuat baik. Ya, hati-hatilah dan takutlah di ujung kehidupan kita. Karena banyak yang orang salafus soleh menangis gara-gara hal ini. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab al-Hambali. Oleh karena itu, apakah orang tersebut pertanyaannya bisa keluar dari api neraka? Apabila perbuatan dosa itu bukan perbuatan syirik, bukan menyekutukan Allah, maka ada harapan untuk keluar dari api neraka karena akidah ahlus sunnah, ahlul kiblah, yaitu orang Islam, selama matinya dalam keadaan Islam, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Adapun ketika di ujung kehidupannya adalah kesyirikan, maka innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain daripada itu. Oleh karena itu, hmm. kalau kita memiliki akidah Islam ini, maka Masya Allah ini merupakan karunia dan rahmat yang sangat besar. Sehingga kita jangan mati. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi bersabda Allah SWT berfirman, Ya benar Adam, "Lau ataitani bi kurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة رواه الترمذي Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan bawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Oleh karena itu, tinggalkan perbuatan syirik sejak sekarang. Jangan mendekat-dekati dengan perbuatan syirik. dan demikian pula, jangan pula kita meremehkan dosa, terutama juga dosa kepada orang lain. Seperti tadi, ya meskipun bawa pahala sholat, zakat, dan puasa, ya dia bawa pahala, berarti dia bertauhid. Kalau nggak bertauhid nggak mungkin. Nah inna kalau batuan batuan Kalau kau syirik, maka gugurlah semua amalmu. dan takuna namina syirin. Dan termasuk orang yang rugi. Tapi apa? Meskipun dia bawa pahala sholat, zakat, dan puasa, dan yang lain sebagainya, haji, dan lain sebagainya, karena dulu dia telah berbuat dolim kepada orang, maka pahala tersebut diberikan kepada orang itu. Demikian, Bu. Nah, ya. Terima kasih. Dan kami angkat untuk yang berikut dari penelpon yang ketiga ada Saudari Sumayah di Pademangan, Jakarta Utara. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa Anda mau nanya mengenai tadi perkataan Ustaz uh, yang apa? Allah tidak menerima tobat seseorang yang akan meninggal atau ketika nyawanya itu di kerongkongan. Ah. Bagaimana dengan uh, ucapan Rasulullah kepada pamannya hmm. ketika pamannya itu hendak meninggal? Oh, iya. uh, yang Rasulullah meminta pamannya untuk bersahadat. Nah. Ya. Kemudian ah. iya. Hmm. yang kedua, <laughs> yang kedua uh, apabila seseorang itu sudah bertobat, dia pernah mencuri harta seseorang kemudian dia tidak bisa memulangkan harta itu itu gimana hukumnya hmm, nah, oh, Ustaz? Ya. Nah, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maka ketika itu sakit ya dan sakit belum sampai napas pada kerongkongan, sudah nyawa berada di kerongkongan dia tidak bisa berbicara lagi. Ya, adapun itu masih bisa berbicara ya dan masih ada kesempatan untuk bertobat. Sebab apa? Sebab mangkana asru kalamihi la ilaha illallah jannah Barang siapa, kata Nabi, yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka Nabi mengajak kepada pamannya agar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ayo, ada kesempatan, masih ada kesempatan bertobat. Ini menunjukkan bahwa belum sampai kepada kerongkongan karena satu dalil dengan yang lainnya tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung. Sebab kalau sudah nyawa di kerongkongan sudah nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dan ketika sadar masih masih ingat, masih sadar, hmm. masih bisa mengucapkan, maka lakinu mautakum bila ilaha illallah talqin orang yang mati dengan la ilaha hmm. illallah. Sebab Nabi juga bersabda, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Maka tidak bertentangan ini, bahkan saling mendukung. Ya. Hmm. Adapun uh, bagaimana cara bertobat dari harta orang lain ketika dia mengambil dari orang itu sudah meninggal atau punya hutang, hmm. maka berikan kepada ahli warisnya. Hmm. Kalau memang ahli warisnya tidak ada, maka sedekahkan yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal itu karena memang dia hartanya dia demikian. Nah, e, kemudian tambahan ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tadi dari Umum Unaisah melalui pesan singkat, apabila ya. e, seseorang ingin bertobat dari dia pernah mengambil barang orang lain tetapi dia malu Ustaz untuk meminta maaf kepada orang yang pernah diambil barangnya tersebut, e, bagaimana Ustaz menepu Eh, menebus dosanya atau uh, eh, cara bertobat dari hal ini uh, eh, yeah. karena ada rasa malu dalam hal ini Ustaz silakan. Iya. Yeah. Ya. Hmm. Uh, dalam hal ini ya karena itu berkaitan dengan hak-hak uh, orang lain ya maka sebagaimana Nabi bersabda, tadi mangkana ya indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalha minhu rawahul bukhari barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya harta harga diri irat atau darah maka dia minta dihalalkan darinya nah, minta dihalalkan di sini minta maaf ya minta maaf kepadanya nah kemudian ada uh, keterangan ulama Syekh Muhammad bin Shalih misalkan kalau minta maaf dia mau marah bisa lebih marah lagi, maka dengan cara yang lain tetap hartanya dikembalikan ya entah dengan cara disedekahkan atau memberikan berikan kepada ahli warisnya kepada yang lainnya yaitu kepada keluarganya dan memohonkan ampun untuk orang tersebut dan membicarakan kebaikan-kebaikannya di depan depan orang lain. Mudah-mudahan itu yang bisa hmm. dilakukan. Namun sebelumnya harus dilakukan minta maaf kepadanya, minta dihalalkan. Itu dohir hadis bagaimana yang Nabi sebutkan tadi. Nah, tapi selanjutnya dari pesan singkat kembali yang uh, sudah uh, datang dari pendengar kita Ustadz Barokallahu Fikum. Bagaimanakah dengan seseorang yang bertobat sewaktu berdo, eh, berbuat uh, dosa setelah berbuat dosa uh, tanpa ada niat untuk mengulanginya kembali, tetapi uh, karena uh, berkurangnya iman atau lemahnya keimanan, suatu saat dia melakukan perbuatan dosa itu kembali Apakah dalam hal ini tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang harus dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kembali? Jazakallah khairah. Iya. iya. Selama persyaratan-persyaratan wafikum barakallah, selama persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan di depan tadi ya dalam syarat ada salihin dan kita kita kita salihin juga, kalau itu sudah dipenuhi kemudian kita terjatuh lagi maka kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sampai kita putus asa dari perubahan dosa. Dan yang tahu apakah taubatan kita ini taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya ya adalah Allah Subhanahu wa taala atau kita hanya ingin mempermainkan Allah maka Allah yang maha yang maha mengetahui. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya sebagaimana sampai tiga kali, ya kalau memang benar-benar orang tersebut mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengatakan sudah aku ampunkan kepadamu, ya aku mengampunkan kepadamu. Namun ini jangan dijadikan sebagai alasan nantinya dia mengulangi perbuatan dosanya, karena setan lebih ha sangat halus di dalam menggoda manusia, anak Adam, Ya karena dia merasa bahwa Allah Maha Pengampun, maka semaunya dia berbuat dosa. Demikian, seandainya dia terjatuh lagi sudah bertobat dan sebenarnya, minta ampun kepada Allah. Jangan putus asa. Demikian seterusnya dan demikian seterusnya. Karena memang nafsu selalu mengarah kepada perbuatan jelek. Oma ubaru nafsi, an nafsala amma bisu. Bahwa nafsu selalu mendorong orang berbuat jahat. Nah. Demikian Ahmad. Baik. Selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz dari pendengar di Bekasi. Ustaz barakallahu fikum, setiap hari kita pasti tidak luput dari perbuatan dosa dan maksiat yang disengaja ataupun tidak disengaja yang terkadang eh, kita Eh, menyadari bahwa uh, menyadari dosa tersebut uh, secara hati, lisan, perbuatan dan lalai berzikir kepada Allah taala. Apakah hal ini uh, bisa terhapuskan dengan mengucapkan istighfar kemudian doa-doa selesai melakukan amalan-amalan soleh? Mohon penjelasannya jazakallah khairan. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan Mukafirat lima bainahunna majtunibatil kabair bahwa salat lima waktu kemudian salat Jumat kepada Jumat yang lainnya Ramadan puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang lainnya itu bisa menghapus perbuatan dosa di antara sekitar itu selama dia itu meninggalkan perbuatan dosa besar selama dia meninggalkan dosa besar namun ketahuilah ya akhi kita semua saya dan semuanya yang mendengarkan radio ini maka kita ketika melihat bahwa itu dosa kecil, janganlah engkau melihat dosa itu kecil, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Sebagaimana kata Bilal bin Sa'ad, La tandur ila ziwaril khati'ah, walakin undur ila azamati man asaib. Jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada keagungan zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Ya, sehingga seorang beriman itu melihat dosanya seperti berada di bawah gunung takut kepadanya. Maka bisa dihapus dosa kecil dengan wudhu, Ya, bisa dihapus dosa kecil dengan sholat antara sholat lima waktu kepada sholat lima waktu yang lainnya. Namun dosa besar tidak bisa dihapus dengan itu tapi dengan tobat. Wa abi isyai al-hasanata tamhuha kata Nabi ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik itu bisa menghapus itu kalau dosa kecil. Tapi dosa besar harus bertobat. Bagaimana membedakan kecil dan besar? Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kami sampaikan. Nah. Ya. Tapi Ustaz, kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ibu Mamai di Bintaro. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Eh, Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya, saya kebetulan kerja di bank. Uh, tapi pada saat saya mendengar Radio Roja ya, uh, ya, itu ya. untuk tiba ya. Terus saya uh, coba ngomong sama atasan saya, ya. tapi diizinkan bulan April. Nah iya. itu bagaimana ya Pak Ustad iya. dengan yang saya uh, ingin tobat gitu. Iya Bu. Hmm. Iya, ya, nah, itu aja. Terima kasih Allah. Allah. Ya, semoga Allah. Silakan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan Eh, keinginan dan niat ibu yang sangat mulia untuk kembali dan bertobat kepada Allah Amin. karena memang Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas orang yang makan harta riba mereka nanti berdiri tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kesurupan jin, orang yang kemasukan setan sempoyongan dia berjalan, ketahuan bahwa dia adalah orang yang makan harta riba. Maka di sini ibu kepada ibu yang Allah swt mudah-mudahan memberikan uh, kekokohan, petunjuk dan hidayah dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui siaran radio ini dari semua para dai yang bisa diambil manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada siapapun, terutama kepada ibu yang bertanya. Maka hendaklah tinggalkan sesegera mungkin perbuatan itu. Kalau toh memang uh, ketika harus diberi tempo, jarak, yang itu membawa konsekuensi kalau tidak dikerjakan kepada perkara yang nantinya memberatkan, maka janganlah memakan harta tersebut, ya, tinggalkanlah harta riba tersebut. Bertawakallah kepada Allah berusaha kepada Allah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah menyebarlah di permukaan bumi cari karunia Allah yang halal dan Allah berjanji ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha tidak ada yang melata di atas bumi ini semua kecuali Allah telah menanggung rezekinya jangan mengatakan apa sekarang itu yang yang jangankan yang halal yang haram sulit jangan berkata begitu kalau berkata demikian bisa kufur dan akan disempitkan waman waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma barasa berpaling dari peringatanku diberikan kehidupan yang sempit kalau dia mengatakan demikian akan sempit hidupnya akan sempit tidak akan mendapatkan kebahagiaan tidak akan mendapatkan keindahan hidup ini tidak akan mendapat yang halal seluruh haram yang diburu dan haram yang diburu maka kepada ibu segera tinggalkan ya dan kalau memang ada ikatan yang memang benar, -benar sulit untuk dilepas maka hasilnya janganlah dimakan karena itu memang perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Mudah-mudahan semua kaum muslimin bisa bertobat dari perkara riba ini dan insya Allah ada solusi ya. Kita akan ada solusi karena Allah ketika melarang sesuatu pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Ketika melarang dari riba menjual menghalalkan jual beli, melarang dari zina maka menghalalkan dengan pernikahan maka jangan khawatir dan jangan putus asa. Demikian Abah Nah, terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk ibu ya bisa uh, lepas dari uh, larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami angkat kembali Ustaz dari uh, Ibu Ratna yang berada di Bekasi kembali. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Bu. Uh, ini Ustaz mengenai taubat itu uh, dulu uh, saya waktu SD mungkin ya uh, di kampung kita itu kan ada apa sih kebun kita suka ngambilin uh, apa sih buahnya gitu loh. Hmm. Ah, tapi kita nggak tahu itu punya siapa sampai sekarang gitu loh. Yeah. Iya. Uh, untuk kita apa sih merasa berdosa sampai iya, sekarang itu iya. seperti apa untuk bertaubatnya gitu loh Pak Ustad Waktu itu masih kecil Bu ya? Masih SD, belum, SD. <laughs> Nah, belum belum SD balik. Ya. waktu ya. itu. terima kasih Ibu. Ya. Jazakillah khairah. Nah, silakan Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Baik, bagi eh, dosa dan pahala itu akan berlaku bagi orang yang sudah akil balik, sudah berakal dan sudah balik. Adapun sebelum balik, ya, maka tidak kena tanggungan dosa tersebut. Namun seandainya kita tahu anak kita misalkan mengambil barang, maka yang wajib walinya untuk menggantinya. Dan kalau memang itu kita sudah tidak tahu, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi anak kecil seperti itu tidak kena hukuman. Ya, hukuman hanya berlaku bagi orang yang sudah sudah balik. Dan ini Allah menunjukkan perhatian ibu kepada perbuatan perbuatan dosa sehingga membuat dirinya sedih dan membuat dirinya itu gelisah dan itu tanda orang beriman sebagaimana Nabi mengatakan man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fa mu'min Orang yang membuat yang membuat bahagia perbuatan baiknya, membuat sedih perbuatan buruknya, itu orang beriman, tandanya beriman. Namun hal ini ibu jangan khawatir karena itu masih kecil ya dan juga tidak tahu di mana dan bagaimana Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, masih dari penelpon saja kami angkat ya. dari Umar Abdullah di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Uh, eh, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, jika ada jika ada seorang yang pernah bekerja di suatu perusahaan, dahulunya e, pernah menggunakan telepon perusahaan untuk menelpon teman atau keluarganya dalam hal untuk kepentingan pribadi. Di luar jam, eh, di luar kerja ya, Bu ya? E, itu pada saat jam kerja hmm, kadang ya, hmm, juga, hmm. atau bisa juga e, apa? Kemudian pernah juga e, mengeprint dengan menggunakan printer perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hmm. E, apa namanya? ini bagaimana untuk menghalalkannya sedangkan hmm. orang ya. tersebut sudah, sekarang sudah keluar dari perusahaan tersebut iya iya ya. nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya itu ya uh, ini merupakan tanda tanda kebaikan bagi seseorang karena dia selalu berpikir bagaimana perbuatan salah yang pernah dilakukannya seperti tadi ibu ketika masa kecil. Namun perhatikan Cuman jangan sampai seperti apa yang disebut oleh Umar bin Khattab ya, ada orang Irak bertanya kepadanya tentang hukum darah nyamuk, kemudian uh, dia suka membunuh orang ya bagaimana kalian menanyakan hukum darah nyamuk sementara kalian suka membunuh orang artinya darah nyamuk yang sepele tapi suka membunuh orang nah tentunya ketika perhatian kepada perkara-perkara yang tadi disebutkan contohnya ketika masih kecil berbuat begini mengambil punya orang bagaimana tentunya harus perhatian kepada dosa yang sekarang sedang kita lakukan ya dan bukan berarti saya mengecilkan pertanyaan ini demikian pula dengan pertanyaan yang barusan bagaimana hal ini, maka kembali kepada syarat yang sudah ditetapkan dahulu. Misalkan kalau memang dibolehkan yang melakukan hal itu, maka tidak mengapa. Ya, kecuali ada peraturan tidak boleh dipakai untuk pribadi, tidak boleh dipakai begini. Ya, maka orang beriman, ya, sebagaimana yang mengatakan al-mu'min al-mu'minun ala surutihim. Orang beriman itu diikat oleh syarat-syarat yang telah dibuat. Ya, kalau sudah syarat dibikin antara mereka tidak boleh ngeprint, tidak boleh nelfon untuk pribadi dan dilanggar, maka dia jelas itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Sehingga apa? Eh, bagaimana caranya? Ya minta dihalalkan, minta dihalalkan, ya minta dihalalkan. Kalau memang minta dihalalkan, ya minta dikembalikan, dikembalikan. Kalau memang tidak usah, sudah tidak usah, tidak ada masalah. Karena apa? la yahillu malu mri'in illa anti binafsihi rawahu Ahmad wa Muslim. Tidak halal seseorang, harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Ya, dengan kerelaannya demikian. Nah, e, masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Ya, nah, baik. dari eh, dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Bapak e, eh, Meliawan Tangerang dan e, pertanyaan dari Eh, pendengar kita di Karawang. Ustadz Barakallahu Fikum, uh, saya masih memiliki tato, uh, akan tetapi saya ingin bertobat. Apakah tobat saya diterima dan uh, seluruh amalan ibadah saya diterima walaupun saya masih bertato? Uh, kemudian bagaimanakah hukumnya? Ini pertanyaan dari uh, pendengar di Karawang. Bagaimana hukumnya juga uh, teman saya mempunyai tato dan ingin bertobat kemudian ingin menghapus tato tersebut, namun uh, dengan demikian akan ada madorat-madorat yang akan terjadi bagi badannya. Bagaimana hukumnya? Ustaz mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu Uh, memang tato merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la'an Allah al-washimah wal mustawshimah. Allah itu melaknat orang yang bertato dan yang minta ditato, orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang mentato dilaknat, yang minta ditato dilaknat. Nah, ini diantara tanda dosa besar. Yaitu apa? Ada kata-kata laknat. Allah melaknat. La'an Allah al-washimah wal-mustawshimah. Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Maka ketika mau bertobat, tinggalkan perbuatan itu, ya jangan mentato dan jangan minta ditato. Lantas bagaimana dengan tato yang ada pada dirinya? Karena tato itu menghalangi ya antara dia dengan uh, air yang harus menembus dirinya, maka kalau memang dihapus, ya bisa dihapus, dihapuslah. Namun kalau dihapus kemudian bisa mencelakakan dirinya, ya misalkan pada pada bagian-bagian tertentu kalau dihapus itu bisa mencelakakan dirinya, bisa membuat dia apa namanya uh, apa namanya itu uh, celaka, baik itu akan cacat atau bisa sampai kepada meninggal maka ini namanya ad ya dan dalam agama ad itu tubihul mahzurat yang darurat itu eh, membolehkan apa yang dilarang sehingga uh, di sini ada masyakoh ya insyaallah dimaafkan tapi bertobatlah dengan yang sebenarnya namun kalau bisa dihapus maka hapuslah demikianlah Allah Allah tapi selanjutnya dari Bapak Fauzi di Bekasi yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah cara meningkatkan uh, iman di saat hati mulai futur dan uh, uh, menurunnya iman tersebut? Jazakumullah khairah. Iya, iya. Melang itu merupakan akidah sunnah al-iman yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan perbuatan taat dan berkurang dengan perbuatan maksiat Nabi Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah hatinya bergetar dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Bagaimana ketika iman turun banyak istighfar kepada Allah yang jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahqirun minal ma'rufi syai'a tawalau talqa ahaka bi wajhin. Jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun meskipun hanya berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri ya maka bagaimana cara mengangkat dan mendongkraknya hendaklah datang ke majelis ilmu datang selalu ke majelis ilmu karena di situ akan selalu disiram hati kita yang gersang akan selalu disiram hati kita yang sudah mulai tandus sudah mulai mengering atau suka sudah mulai mengeras maka akan melunak dan akan subur maka perbuatan semua perbuatan maksiat itu akan mengurangi keimanan dan bahkan juga akan melepas keimanan tergantung maksiat yang dilakukannya. Karena apa? Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adhan tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman itu ada 68 cabang ya yang paling mulia yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu merupakan sebagian daripada iman sehingga jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun datang ke majelis ilmu agar kita tidak kering agar tidak tandus tidak gersang hati kita. Demikianlah Allah Allah. Eh, uh, masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan nah. berikut. Nah, dari Bapak Ade di Depok. Ustaz, apabila kita pernah uh, berbuat uh, eh, volume kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya dan kita ingin bertobat, akan tetapi uh, ketika kita meminta maaf uh, kemudian tidak kita kita kita tidak mendapatkan maaf dari saudara kita tersebut. Bagaimana Ustaz halnya dari tobat kami? Jazakallah khairan. Ya. ya kalau memang tidak berusaha seperti itu, maka perkaranya Allah SWT tahu tentang niat kita dan kita sudah melakukannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah dimaafkan. Namun berusahalah untuk meminta maaf kembali. Dan orang yang uh, didolimi, kemudian ada saudaranya minta maaf, maka maafkan. Wal afina aninnas, orang yang memberikan maaf kepada manusia. Nabi mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه رواه مسلم kepada orang yang didolimi oleh orang lain apalagi dia minta maaf ya meskipun tidak minta maaf kalau bisa memaafkan masya Allah ini merupakan kedudukan yang sangat agung Nabi mengatakan harta nggak akan berkurang karena sedekah wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah akan menambahkan akan menambahkan kemuliaan kepadanya dan barang siapa yang rendah hati karena Allah Allah akan mengangkat derajatnya subhanallah ini merupakan sifat yang sangat mulia sehingga bagi orang-orang yang barangkali didolimi oleh saudaranya saudaranya minta maaf maka diterimalah maaf itu. Jangankan minta maaf, tidak minta maaf pun kita berusaha untuk memberikan maaf meskipun itu sangat berat, sangat sulit sebagaimana penjelasan Al-Imam Muhammad Shalih Utsaimin dalam Syaratul Salihin demikian. Nah, Ustaz. satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ya, ini dari uh, Bapak Haryono di uh, Jakarta Selatan yang bertanya, Ustaz, uh, apabila di lingkungan kita uh, begitu marak adanya kemaksiatan atau adanya eh, perbuatan-perbuatan dosa akan tetapi kita pun dituntut untuk uh, bisa berdakwah kepada mereka dengan lemah lembut bagaimanakah menjama antara eh, kebencian kita terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan dengan uh, upaya kita untuk mendekati mereka agar mereka mendapatkan hidayah jazakallah khairan Masya Allah ya ini pertanyaan yang sangat penting ya maka di sini <clears throat> hati harus tetap mengingkari perbuatan itu ya sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi fa iman barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran roba dengan tangan kalau nggak mampu dengan lisan kalau nggak mampu dengan hati itu selama lamanya iman maka bagaimana menjamak menggabung antara kita benci dengan perbuatan tersebut dan kita mendakwah dengan lemah lembut maka di sini ya hati tetap mengingkari gak senang dengan perbuatan dosa itu ya oleh karena itu dengan ketidaksenangan dan ketidaksukaan dengan perbuatan dosa kita melangkahkan kaki. Namun tentunya dengan lemah lembut. Al-aslu fit arifku walin Hukum asal dakwah itu rifak, yaitu lembut. Nabi bersabda, maka narifku ala syai'in lazanahu zanahu, wala yanzu an Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali jadi perhiasan dan tidak tercampur dari sesuatu kecuali akan menjadi aib ya dan Allah innallaha bahwa Allah SWT Eh, memberikan sesuatu kepada kelembutan malah yukti fil onuf. Sebagaimana Allah tidak memberikan kepada kekerasan dan agama itu indah ya sehingga apa sehingga orang-orang diharapkan bisa me menyambut dakwah ini maka bagaimana menjamaknya hati tetap mengingkari perbuatan tersebut namun kita mengajaknya dengan dengan kelembutan ya awalnya seperti itu demikian nah, barangkali dan ini pertemuan eh, eh, pertanyaan terakhir Ustaz ya, untuk sore hari ini mungkin ada ya. satu kesimpulan akhir atau ada ya. penutup untuk eh, Ustaz silakan baik Allah pembahasan taubat ini sangat penting dan eh, memerlukan beberapa waktu ke depan untuk membicarakannya dan alhamdulillah ya kita sudah berbicara tadi tentang dalil-dalil ayat maupun hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang taubat, kemudian juga definisi taubat dan eh, syarat-syarat uh, taubat, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertaubat. Kemudian insya Allah pada pembahasan berikutnya karena taubat itu harus uh, kita bertobat dari dosa besar, dosa kecil. Apa itu maksud dosa besar? Apa itu maksud dosa kecil? Apa perbedaan keduanya? Insya Allah pada uh, berikutnya insya Allah kita akan bahas dan janganlah ketika telah tahu perbedaan dosa kecil dan besar meremehkan dosa kecil. Maka kita jangan meremehkan dosa kecil itu, perhatikan kepada siapa kita berbuat dosa. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga keluarga juga bermanfaat kepada para kaum muslimin seluruhnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bertobat sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin.